Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan dan telah kita kaji mengenai perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang menyandang head atau nifas. Untuk kajian kita kali ini, Imam Abi Suja akan menerangkan atau membahas mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub, serta beliau juga menerangkan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Karena memang secara fikih hadas itu dibagi menjadi tiga, ada yang dikatakan hadas asghar yaitu hadas bagi eh, orang yang tidak mempunyai wudu hadasnya adalah hadas asghar, kemudian hadas kabir, yaitu bagi orang yang junub, dan hadas akbar bagi orang yang kena head dan nifas. Kenapa dikatakan head dan nifas sebagai hadas akbar, hadas yang paling besar? Karena hal-hal yang diharamkan atas orang yang haid lebih banyak daripada hal-hal yang diharamkan atas orang yang junub dan orang yang tidak berwudu. Maka dari itu, haid ini terbilang hadas yang paling besar. Haid dan nifas terbilang hadas yang paling besar, hadas asghar, eh akbar. Setelah haid dan nifas adalah hadas kabir, yaitu hadas hadasnya orang yang junub. Kemudian hadas asgar, hadas orang yang tidak punya wudhu. Dikatakan hadas asgar karena memang perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang tidak berwudhu itu lebih sedikit daripada perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang junub atau orang yang sedang nifas dan haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a as-salatu wa qira'atul qur'ani wa masul mushafi wa tawafu wal lubsu fil masjid yang artinya yahrumu diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub satu asya lima perkara. Yang pertama as-salatu, yang pertama adalah solat. Yang kedua atul Qur'an, membaca Qur'an. Yang ketiga wamasul mushaf, menyentuh mushaf. Yang keempat wattawafu, tawaf. Yang kelima walubsu fil masjid, berdiam di dalam masjid. Hal-hal inilah yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Yang pertama adalah as-salah. Diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan junub untuk melakukan sholat. Kalau seandainya dia lupa, dia lupa misalnya, lupa kalau dia itu dalam keadaan junub. Akhirnya dia langsung jadi saya pernah punya seorang teman mondok bersama dulu, lupa kalau <laughs> dia dalam keadaan junub karena pengurus ketika itu membangunkan dia bagi santri yang terlambat bangun akan dipukul, akhirnya dia langsung lari ke ke tempat wudu, wudu terus sholat berjamaah. Ketika selesai sholat berjamaah dia ingat kalau dia itu dalam keadaan junub belum mandi. Maka kalau orang mengalami Eh, kejadian seperti ini maka sholatnya tidak sah dan wajib untuk mengulanginya. Tapi kalau dia sengaja sholat tanpa mandi terlebih dahulu maka ini hukumnya haram. Hukumnya adalah haram karena diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk melakukan sholat. Dalilnya adalah yang pertama ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama ulama semuanya telah sepakat bahwasanya orang yang dalam keadaan junub haram untuk melakukan sholat. Juga Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa, taqrabus تَقْرَبُوا wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna." wala junuban illa abiri sabilin hatta تَغْتَسِلُوا Wala solat dan janganlah kamu deket-deket tempat salat atau salat. Wa antum sukara sedangkan kamu dalam keadaan eh, dalam keadaan eh, apa? Eh, sakron atau dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu sehingga kamu mengetahui mata kuluna apa yang kamu ucapkan wala junuban dan Bukan orang yang junub ila abiri sabilin hatta taghtasilu kecuali orang yang lewat ke tempat tersebut hatta taghtasilu sampai dia melakukan mandi. Yang dimaksud dengan salat wala taqrabu sholat di sini adalah tempat salat. Karena kata-kata abiru sabil tidak mungkin kita eh, terjemahkan salat di sini sebagai salat yang asli tapi kita terjemahkan tempatnya salat. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melarang bagi orang yang junub untuk dekat-dekat dengan tempat sholat, maka secara otomatis ulama mengatakan ini adalah dalil juga yang menerangkan bahwasanya orang yang dalam keadaan junub tidak boleh untuk melakukan sholat. Larangan bagi orang, bagi orang yang junub untuk melakukan sholat. Juga Rasulullah s.a.w. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala inni sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin salat yang tanpa eh, ada toharahnya Seseorang yang melakukan sholat tanpa melakukan bersuci baik dari hadas kecil atau dari hadas besar, maka sholatnya tidak diterima. Secara otomatis ini adalah larangan bagi orang yang junub untuk melakukan sholat karena hal itu termasuk adalah eh, yang sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau sholatnya tidak diterima dan dia tetap melakukan sholat maka seakan-akan dia adalah main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang diharamkan bagi orang yang junub adalah atul Quran dan membaca Quran. Bagi orang yang dalam keadaan junub haram untuk membaca Al-Quran. Dan kemarin telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya bagi orang yang dalam keadaan head dan nifas menurut madhabnya Imam Syafi'i begitu juga madhabnya ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah haram bagi orang yang dalam keadaan head dan nifas untuk membaca Al-Quran. Dan juga telah kita terangkan bahwasanya yang dimaksud dengan membaca ini adalah yang pertama, orang tersebut membaca dengan suara yang keras, bukannya dengan mengeluarkan suara, dengan diucapkan, kalau seandainya Quran yang dibaca itu dibaca dalam hatinya saja, maka tidak haram. Karena membaca Al-Quran dalam hati tidak termasuk dalam kategori kiraatul Quran. Yang dimaksud dengan kiraatul Quran di sini adalah membaca dengan diucapkan sehingga orang yang membaca itu sendiri mendengarkan bacaannya. Tapi kalau dibaca dalam hati, maka ulama sepakat bahwasannya diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan head atau nifas atau dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran dalam hati. Baca Al-Quran dalam hati. Terus yang kedua, Dilarangnya atau diharamkannya membaca Al-Quran bagi orang yang junub ini kalau memang orang yang junub tadi itu membaca Al-Quran karena memang dia niat sengaja membaca Al-Quran. Jika yang dibaca itu adalah Al-Quran tapi dia membaca ayat tadi itu bukan sengaja membaca Al-Quran tapi untuk membaca doa misalnya orang yang mau makan ketika dia dalam keadaan junub Terus dia ketika mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca bismillah itu bukan niatan membaca Al-Quran, tapi membaca doa sebelum makan, maka hukumnya tidak apa-apa. Juga kalau dia misalnya membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah, sedangkan dia dalam keadaan junub, kalau dia membaca ayat tersebut, tujuannya adalah untuk membaca zikir ketika terkena musibah, maka hukumnya tidak haram. Begitu juga kalau dia misalnya mau naik mau mau berangkat per, misalnya, naik mobil atau naik motor terus membaca doa bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tujuannya adalah untuk membaca doa ketika akan bepergian, maka juga tidak diharamkan. Yang diharamkan itu kalau memang dia niat dan bermaksud membaca Al-Qur'an karena memang yang dibaca adalah Al-Quran. Tapi kalau dia niatnya membaca Al-Quran itu karena untuk zikir, misalnya, maka hukumnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan ini telah kita terangkan secara detail pada pelajaran kita yang lalu mengenai hal-hal yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan head dan orang yang dalam keadaan nifas. Cuma di sini perlu digarisbawahi, kemarin telah kita terangkan juga bahwasanya Imam Malik atau ulama mazhab Malikiyah mengatakan bahwasanya membaca Quran, membaca Quran bagi orang yang dalam keadaan head dan nifas adalah tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena mereka berprinsip atau berpegangan bahwasanya dalil yang diajukan oleh ulama jumhur yang melarang membaca Al-Quran bagi seorang yang seorang wanita yang dalam keadaan head dan nifas itu menurut ulama Malikiyah dalilnya adalah dhaif. Maka dari itu mereka mengatakan membaca Quran bagi orang yang dalam keadaan head dan nifas diperbolehkan. Bahkan kalau perempuan tadi adalah e, santri yang sedang belajar Al-Quran, sedang belajar membaca Al-Quran, atau guru ngaji Quran, maka diperbolehkan bagi dia untuk membawa Al-Quran dan memegangnya dan dan memegangnya. Khusus bagi e, perempuan yang sedang belajar Al-Quran atau perempuan yang mengajar Al-Quran, menurut mata mereka, boleh untuk memegang Al-Quran dan membawanya. Tapi dalam hal ini, dalam hal junub ini, tetap ulama Malikiyah tidak memperbolehkan bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran atau membawa Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Karena di sana ada perbedaan antara orang yang dalam keadaan head dan nifas dengan orang yang junub. Karena apa? Orang yang junub itu hadasnya bisa dihilangkan seketika itu juga dengan mandi. Tapi kalau orang yang dalam keadaan head dan nifas, dia harus menunggu sampai nifasnya habis atau headnya habis dan itu memerlukan waktu yang lama. Maka habisnya hadas bagi orang yang junub adalah di tangan orang junub itu sendiri. Kalau dia langsung mandi, berarti hadasnya bisa hilang seketika itu juga. Tapi bagi orang yang head, dia tidak bisa untuk menghilangkan hadasnya, kecuali kalau head tersebut telah hilang dari dirinya. Ini adalah perbedaan antara orang junub dan orang head. Dalam madhab malikiyah, mengapa ulama malikiyah memperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang head dan tidak memperbolehkannya bagi orang yang junub? Alasannya adalah sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Baik. Termasuk yang diharamkan lagi adalah masul mushaf. Masul mushaf. Eh? Dalil, adapun dalil, maaf, eh, dalil yang dipergunakan oleh atau yang dipegangi oleh ulama yang mengatakan bahwasannya membaca Al-Quran hukumnya adalah haram bagi orang yang junub dan ini adalah jumhur ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Abu Dawud juga At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan yang lainnya Imam Ali radhiyallahu anhu berkata lam yakun yahjubun nabiyya anil sallallahu alaihi wasallam anil Qur'an syai'un siwal janabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjauhi Al-Quran kecuali ketika beliau dalam keadaan junub. Kecuali beliau dalam keadaan junub. Juga hadis yang telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. La takra'ul ha'idu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah seorang yang dalam keadaan head atau dalam keadaan junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Juga haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub ini adalah sesuatu yang sudah e, diketahui secara menyeluruh oleh para sahabat. Jadi para sahabat telah e, haramnya membaca Al-Quran adalah suatu hal yang yakni yang masyhur, yang bukan suatu hal yang e, asing lagi bagi sahabat ketika itu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menukil sebuah cerita yang sangat lucu sekali yaitu seorang sahabat seorang sahabat ketika itu pada suatu malam beliau tidur bersama istrinya. Ketika itu sahabat ini mempunyai seorang jariah atau mempunyai istri kedua yang tinggal serumah dengan dia. Ketika istrinya terlelap tidur, dia keluar dari kamar dan menemui istri yang kedua. Setelah selesai melakukan apa yang dia inginkan, akhirnya dia keluar dari e, dari kamar istri yang kedua tadi. Akhirnya hal ini diketahui ketika istri yang pertama tadi yang tidur bersamanya itu melihat suaminya tidak ada di sampingnya, langsung dia cari. Dicari, ternyata dia melihat sekelebat suaminya itu masuk ke dalam kamar yang sebelah sana. Nah, akhirnya istri tadi ini curiga. Akhirnya istri tadi itu mengambil parang. Suaminya, <laughs> suaminya ternyata di depannya dia masuk mengendap-endap mendekati kamar tempat istri kedua. Akhirnya terlihat suaminya keluar dari sana mau dipukul pakai parang. Nah, akhirnya si istri ini yang pertama ini curiga, loh dari mana kamu? Kok tidak ada di samping saya tadi padahal sebelum tidur kita tidur bersama. Nggak dari mana-mana, kata istri, kata suaminya. Saya cuma dari kamar mandi misalnya gitu. Bohong, kata beliau. Kamu tadi sama si dia, sama si dia ya di kamar itu. Enggak, kata dia. Terus dia sumpah, sumpah kamu tidak melakukan itu. Tidak, <laughs> kata dia. Kalau kamu tidak percaya, saya akan baca Quran. Baca Quran kan tidak boleh bagi orang yang junub. Iya, coba baca. Hmm. Berhubung istrinya yang pertama ini tidak begitu mengetahui tentang Quran, tidak hafal Quran karena saat itu memang Quran itu sama sahabat dihafalkan, tidak ada tulisan pakai kertas tidak ada. Akhirnya sahabat seorang sahabat tadi itu si suami tadi itu membaca syair yang dia lakukan seperti Quran. Akhirnya dengan membaca syair itu laki-laki tadi berkata, "Lu, tahu kan sekarang saya kan tidak kesana kan, tidak ke kamarnya si fulana itu kan, karena membaca Quran." Oh iya, Berarti saya telah dibohongi oleh mata saya sendiri. Nah ketika pagi-pagi sahabat ini menceritakan kejadian yang dia alami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ketawa dan merasa ceritanya sangat lucu sehingga sampai kelihatan gigi beliau. Dan para sahabat yang mendengarkan cerita ini juga semuanya ketawa. Dan hal ini berarti menandakan bahwasanya Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya e, haramnya membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub ketika itu adalah suatu hal yang sudah umum di antara para sahabat. Maka dari itu sudah tidak memerlukan dalil lagi secara hadis atau Quran karena hal ini seakan-akan telah menjadi ijma oleh para ulama, eh, oleh para sahabat bahwasanya membaca Quran bagi orang yang junub itu tidak diperbolehkan. Iya. Untuk Hal berikutnya yang diharamkan bagi orang yang junub adalah at-tawafu. Masul mushaf, maaf, masul mushaf yaitu menyentuh Al-Quran. Tidak diperbolehkan bagi orang yang eh, dalam keadaan junub untuk menyentuh Al-Quran. Jika menyentuh Al-Quran itu adalah juga diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, otomatis bagi orang yang junub lebih diharamkan lebih diharamkan karena hadasnya orang yang junub itu lebih besar daripada hadasnya orang yang tidak mempunyai wudhu. Kemudian hal berikutnya yang diharamkan bagi orang yang junub adalah atwafu, adalah tawaf. Dilarang atau diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub untuk melakukan tawaf. Baik tawaf, tawaf fardu atau tawaf sunnah. Karena apa? Alasannya karena tawaf ini adalah hukumnya persis seperti hukumnya sholat. Sesuatu yang disyaratkan untuk sahnya sholat juga disyaratkan untuk sahnya tawaf. Disyaratkan untuk toharo, disyaratkan untuk harus berwudu, semuanya itu juga disyaratkan untuk tawaf. Dalilnya adalah... Uh, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ahalla lakum fihi al-kalama faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin." Yang artinya tawaf adalah hukumnya seperti salat, Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan kamu semua untuk bercakap-cakap ketika tawaf. Barang siapa yang bercakap-cakap ketika tawaf, maka hendaklah dia bercakap-cakap hal yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga yang lainnya. Jadi tawaf tidak sah kecuali orang yang bertawaf itu dalam keadaan suci. Orang yang dalam keadaan junub maka tidak diperbolehkan untuk melakukan tawaf. Juga karena tawaf ini adalah dilakukan di dalam masjid, tawaf itu tidak sah kecuali dilakukan dalam Masjidil Haram. Dan orang yang junub itu tidak boleh memasuki masjid secara otomatis, tawaf tidak sah bagi orang yang sedang junub. Karena orang junub tidak boleh masuk masjid. Dan tawaf ini tidak sah kecuali dilakukan di dalam masjid. Rasulullah SAW telah bersabda, ini la uhillah Inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Aku tidak menghalalkan bagi orang yang junub dan orang haid untuk masuk masjid. Nah, di sini maka eh, orang yang dalam keadaan junub haram untuk melakukan tawaf. Hal berikutnya yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub adalah eh, halubsu fil masjid berdiam diri dalam masjid. Haram bagi orang yang dalam keadaan junub untuk berdiam diri dalam masjid. Dalilnya adalah hadis yang saya baca tadi. Ini la uhilla la uhillu al masjidah liha idin wala junub juga uh, firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya baca tadi wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban ila abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh untuk berdiam diri dalam masjid kecuali untuk sekedar untuk lewat saja diperbolehkan. Tapi kalau untuk berdiam diri, duduk di situ, maka tidak diperbolehkan. Termasuk hukumnya orang yang berdiam diri di masjid adalah orang yang masuk masjid dan berputar-putar di dalam masjid. Tapi kalau untuk lewat saja diperbolehkan, tapi kalau berputar-putar di dalam masjid, maka tidak diperbolehkan. Tapi... Uh, eh, setelah menerangkan hal-hal yang haram bagi orang yang dalam keadaan junub, maka Imam Abi Suja juga tidak lupa menerangkan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas kecil. Bagi orang-orang yang tidak punya wudhu. Yang pertama adalah, Yahrumu alal muhjisi, haram bagi orang yang berhadas, tidak mempunyai wudhu. Salah satu asya, tiga hal. Yang pertama, as-solatu, solat yang kedua at-tawafu tawaf. Yang ketiga masul mushaf menyentuh mushaf wa hamluhu dan membawanya. Jadi haram bagi orang yang sedang dalam keadaan berhadas tidak mempunyai wudhu tiga hal ini. Jadi tadi telah saya terangkan bahwasanya yang diharamkan bagi orang yang junub itu lima hal. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Yang keempat, yang kelima adalah al-lubsu fil masjid, berdiam diri dalam masjid. Nah, untuk orang yang ini lima hal. Untuk ini bagi orang yang junub, bagi orang yang tidak, bagi orang yang berhadas tiga hal: salat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran serta membawanya. Kalau bagi orang yang sedang dalam keadaan junub, eh, dalam keadaan hadas nifas, yang diharamkan lebih banyak lagi. Kemarin kita terangkan 11 hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Baik. Hal yang pertama yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan hadas tidak mempunyai wudhu adalah sholat. Adalah sholat. Dan ini adalah telah menjadi kesepakatan para ulama. Baik sholat fardu atau sholat sunnah. Dan termasuk dalam hukumnya sholat adalah sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud syukur dan sujud tilawah diharamkan bagi orang yang tidak berwudu. Maka kalau misalnya uh, salah satu dari teman-teman kita pendengar misalnya lagi main bola misalnya kompetisi gitu ya biasanya terus menang terus sujud syukur biasanya seperti yang di TV-TV itu. Nah, kalau dia tidak mempunyai wudu maka tidak diperbolehkan haram untuk melakukan sujud syukur kalau dia tidak berwudu. Begitu juga sujud syukur ini disyaratkan seperti apa yang disyaratkan dalam sholat. Dia harus menghadap kiblat, juga harus auratnya harus tertutup. Karena hukumnya sujud syukur itu seperti hukumnya sholat. Begitu juga harus mempunyai wudhu. Kalau tidak maka haram untuk melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur dan sujud tilawah hukumnya seperti sholat. Haram bagi orang yang berhadas untuk melakukannya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah uh, bersabda, layak balulahu solatan dan ghairi tahurin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima solat solatnya orang yang berhadas. Dalam hadis yang lain, layak balullahu solata ahadikum ida ahdasa hatta yatawabdo. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dari salah satu kamu semua kalau dia berhadas sampai dia wudhu terlebih dahulu. Jadi salat ini tidak diterima kecuali orang tersebut telah berwudhu terlebih dahulu. Ini adalah ada larangan bagi orang yang tidak berwudhu untuk melakukan salat. Yang pertanyaan kedua adalah tawaf. Tawaf juga haram bagi orang yang tidak berwudhu Jadi kalau ada orang yang madhabnya madhab syafi'i, terus lagi dalam keadaan tawaf, terus tersentuh oleh seorang perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, maka dia wajib untuk berwudu terlebih dahulu terus meneruskan tawafnya. Dan ini adalah hal yang sangat masyakoh sekali khususnya bagi orang yang dalam keadaan haji karena eh, dalam tempat tawaf dalam mataf itu, tempat tawaf itu, orangnya sangat banyak sekali dan berdesakan. Jadi untuk menghindari jangan sampai kesentuh perempuan itu sangat sulit sekali. Kalau memang seperti itu, maka bagi orang yang ingin melakukan tawaf, sedangkan dia takut untuk wudhunya batal, sehingga dia harus berwudhu, padahal tempat wudhu itu sangat jauh di luar Masjidil Haram, maka dalam hal ini dia bisa misalnya Eh, mengambil sebuah kaul dalam madhab syafi'i yang mengatakan bahwasanya eh, yang batal itu adalah batal wudhunya orang yang menyentuh. Kalau orang tersebut disentuh, maka wudhunya tidak batal. Ini adalah kaul mukabil mu'tamad dalam madhab syafi'i. Tapi boleh dipakai untuk amal sendiri. Jadi Batal wudhu bagi orang yang menyentuh. Adapun orang yang disentuh, wudhunya tidak batal. Ini kalau dia masih ingin e, tidak keluar dari madhab syafi'i. Atau dengan memakai pendapatnya Qadhi Hussein bagi seorang perempuan. Qadhi Hussein mengatakan bahwasanya perempuan itu adalah menjadi orang yang disentuh selalu menjadi al-mamsus. Adapun untuk masuk adalah orang laki-laki. Ini adalah uh, pendapatnya Qadhi Qadhi Husain yang mengatakan bahwasanya eh uh, Qadhi Husain yang mengatakan bahwasanya perempuan itu adalah selalu menjadi malmus apa? Eh, selalu menjadi malmus ya. Kalau memang ibu-ibu ingin tawaf dan ingin memakai pendapatnya Qadhi Husain maka tidak ya, tidak apa-apa diperbolehkan yang mengatakan bahwasanya perempuan itu ada al-malmus, ada adapun yang menjadi lamis adalah laki-laki yang e, batal wudhunya adalah batal wudhunya orang laki-laki. Atau kalau mau pindah ke madhab lain, misalnya madhabnya Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu, maka tidak apa-apa. Kalau memang ingin berpindah ke madhabnya Imam Abu Hanifah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan e, ketika ingin melakukan tawaf. Karena kalau kita berpegang atau e, berpegang dengan madhabnya Imam Syafi'i dalam hal ini sangat sulit sekali karena memang e, tempatnya tawaf itu adalah sangat berdesak-desakan eh, sekali dan sulit untuk menghindari agar kita tidak tersentuh dengan perempuan lain. Hmm. Dan e, dalil diharamkannya tawaf bagi orang yang tidak berwudu adalah seperti hadis yang saya sebutkan tadi. At-tawafu bil baiti salatun inna illa anna Allah subhanahu wa ta'ala ahalalakum fihi al-kalam faman takallama fala yatakallamu illa fi khairin. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya salat ya tawaf itu hukumnya seperti salat. Kalau salat itu diharuskan untuk wudu dan tidak batal wudunya, begitu juga tawaf diharuskan agar wudunya tidak batal ketika dalam keadaan tawaf. Hal yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan hadas atau tidak berwudu adalah masul mushaf wa hamluhu. Menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Tidak diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan hadas, tidak mempunyai wudu, untuk menyentuh mushaf. Untuk menyentuh mushaf juga untuk membawanya. Kalau menyentuh saja tidak diperbolehkan, apalagi membawanya. Tidak diperbolehkan. Mimbabil aula. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah yang bunyinya la yamassuhu illal mutahharun dan tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang bersuci. Juga dalam hadis yang lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah ber Sabda la yamasul Qur'ana illa tahirun. Tidak menyentuh Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Kalau menyentuh saja tidak diperbolehkan, maka membawa lebih tidak diperbolehkan lagi. Dan termasuk eh, termasuk hukumnya mushaf adalah eh, kursi kursi yang ada Qur'annya. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran, juga tidak boleh menyentuh kursi yang masih ada Qurannya. Kan biasanya di masjid itu ada kursi kecil-kecil tempat Al-Quran. Itu kalau Al-Quran berada di atasnya, maka kita tidak boleh menyentuh kursi tersebut. Begitu juga rak atau almari yang khusus tempat Al-Quran. Kalau tidak mempunyai wudhu, tidak berwudhu, maka tidak boleh menyentuh rak khusus tempat Al-Quran tersebut kalau memang Al-Qurannya ada di situ. Atau kantongnya Al-Quran. Kalau dalam kantong tersebut ada Al-Qurannya, maka tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak berwudu. Tidak ber berwudu. Adapun membawa Al-Quran, kalau kita membawa Al-Quran bersama dengan barang-barang yang lain, misalnya kita masukkan Quran ke dalam koper atau ke dalam tas, bercampur dengan pakaian, maka diperbolehkan membawa Al-Quran dalam keadaan seperti ini. Kalau memang dia niatnya adalah niat membawa pakaian. Atau niat membawa koper. Boleh, jadi diperbolehkan membawa Al-Quran bersama dengan barang yang lain. Misalnya memasukkan Al-Quran ke dalam tas atau ke dalam koper. Dibawa, tapi niatnya bukan membawa Al-Quran, tapi membawa koper atau membawa pakaian. Ini juga diperbolehkan oleh para para ulama. Juga diperbolehkan membawa Al-Qur'an yang bercampur dengan tafsir jika tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Membawa Al-Qur'an yang bercampur dengan tafsir. Jika mana? Jika apa? Jika tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Adapun kalau kitab tafsir itu Qur'annya ditulis tersendiri misalnya, jadi di dalamnya itu ada Qur'annya semuanya dengan lengkap. Terus di hamisnya itu ada tafsirannya. Ma'ani kalimat. Ini tetap tidak boleh. Karena itu termasuk namanya Qur'an Muhammad dari Qur'an. Yang ditulis secara tersendiri. Terus di... Uh, apa di pinggirnya, di hamisnya itu ada tafsir Qur'annya, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Tetap ini mempunyai hukum Al-Qur'an tidak boleh dibawa bagi orang yang dalam keadaan tidak berwudu atau orang yang dalam keadaan junub atau orang yang dalam keadaan head dan dan nifas. Ya. Ini adalah kiranya cukup sekian kajian yang kita ambil untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Untuk kajian yang akan datang kita akan membahas mengenai masalah sholat. Masalah sholat karena pembahasannya sangat panjang. Maka pembahasan ini kita akhirkan untuk pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita akhiri, di sini ada sebuah pertanyaan dari pendengar setia kita yang menyebutkan dirinya bernama Galang Mania yang bunyinya larangan berdiam di masjid didasarkan pada ilah ditakutkan tercecernya darah haid jika ketakutan ini hilang karena menggunakan pembalut yang rapat seperti sekarang, apa mungkin ada perubahan hukum mengingat al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman? Nah ini pertanyaan yang sangat bagus dan eh, si mas penanya ini kelihatannya mengerti mengenai usul fikih sehingga dia bisa mendatangkan kaidah usul fikih. Memang dalam usul fikih di sana ada kaidah yang bunyinya al-hukmu yaduru al illati hukman wa adaman. Hukum itu selalu berputar dengan ilahnya. Kalau ada ilah, ada hukum. Kalau tidak ada ilah, tidak ada hukum. Nah, memang dalam e, kalau kita lihat kaidah ini, kaidah ini adalah bagi ulama yang berpendapat bahwasanya disyaratkan untuk sahnya sebuah ilah dalam sebuah kias adalah ayyakuna antakuna muttaridah munakisah. Jadi bagi ulama yang mensyaratkan dalam kias ilah sebuah kias itu harus muttarid dan munakis, maka hukum ini berlaku. al yang yaduru ma'al ilah hukuman no adaman. Tapi bagi ulama yang tidak mensyaratkan ilah itu harus muttarid dan munakis, maka kaidah ini tidak berlaku bagi mereka. Taib. Memang dalam hal ini para fuqaha menyebutkan bahwasanya diharamkannya masuk masjid bagi seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas adalah eh, kalau adalah takut nanti darahnya tercecer sehingga bisa mengotori masjid dengan hal yang najis. Tapi kalau perempuan tersebut memakai pembalut yang kuat seperti pada saat pada masa sekarang ini, maka kekhawatiran akan tercecernya darah adalah kemungkinan sangat kecil sekali. Apakah dengan hilangnya kekhawatiran ini, hilang juga hukum haramnya masuk masjid bagi orang yang dalam keadaan haid? Jawabannya adalah tidak. Dari meskipun seorang perempuan tersebut memakai pembalut dengan kuat sehingga kemungkinan untuk keluarnya darah dan tercecernya darah itu sangat kecil sekali, tetap dia tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Alasannya apa? Alasannya memang al-hukumu ya durum al-ilah, tapi ilah di sini bukan cuma khawfut talwis saja. Jadi ilah yang dikemukakan oleh para fukoha itu adalah ilah murakkabah. Ilahnya adalah ilat yang murakkab. Jadi ilah haramannya itu terdiri dari dua ilah. Yang pertama ilahnya adalah khawfu talwisul masjid. Yang kedua ilahnya adalah al-hadas. Al-hadas. Jadi ilah tidak diperbolehkannya bagi seorang perempuan yang sedang dalam dan dalam keadaan haid dan nifas untuk berdiam di masjid ini ilahnya ada dua. Yang pertama adalah khaufu talwis, yang Ya, yang pertama adalah khaufu tahlis. Yang kedua adalah wujudul hadas, adanya hadas. Sehingga kenapa saya katakan demikian? Karena orang junub itu sendiri tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Sedangkan orang junub tidak ada yang namanya tercecer darahnya. Jadi khawfut talwis itu tidak ada bagi orang yang junub. Maka Ilat yang dikemukakan oleh para fukoha yang menyebabkan diharamkannya berdiam diri di masjid bagi orang yang dalam keadaan haid ini adalah ilah murokkabah dalam usul fikih dan ilah murokkabah ini kalau juzuk kalau salah satu dari ilah ini tidak ada dan satunya lagi ada maka tetap haram seperti contoh yang kita bahas sekarang ini. Jadi meskipun ilah yang pertama ini tidak ada, khaufu talwis itu tidak ada dengan memakai pembalut yang kuat, tapi di sana masih ada ilah yang kedua. Apa itu? Yaitu adanya hadas. Nah, adanya hadas inilah yang tetap e, menjadikan orang yang head dan nifas tidak boleh berdiam di dalam di dalam masjid. Ini adalah jawaban saya juga. Ada pertanyaan lagi yang kedua dari seorang pendengar kita. Kemarin telah kita jelaskan mengenai masalah idroku waktu sholat untuk masalah orang dalam keadaan head dan nifas. Kalau seandainya orang yang dalam keadaan head dan nifas itu suci, misalnya dia dalam keadaan head, terus ketika dari 10 menit sebelum maghrib dia suci. Maka seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, orang ini wajib untuk apa untuk mengkodok sholat asar begitu juga sholat duhur karena apa karena sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar masalah zawalul mane ya, zawalul mane begitu juga orang gila misalnya jika seseorang sembuh dari gilanya pada waktu 10 menit atau lima menit sebelum maghrib sebelum huruf syamsi sebelum habisnya waktu asar maka Orang yang sembuh dari gilanya tadi itu harus mengkodok sholat asar, juga sholat duhur, karena sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar. Adapun untuk turuwul mane, turuwul mane itu datangnya head. Kalau ada orang yang head pada waktu duhur, kalau kira-kira jarak waktu, jarak waktu antara masuknya waktu duhur dengan datangnya head itu waktu yang sudah cukup untuk melakukan sholat, maka dia wajib untuk mengkodok sholat duhur tersebut. Ini berbeda dengan madhabnya Imam Abi Hanifah yang mengatakan, kalau seandainya dia belum sholat duhur, terus datang head, maka dia tidak wajib untuk untuk mengkodok sholat duhur tadi. Karena apa? Karena menurut usulnya madhab Imam Abi Hanifah, Al-wujub yata'allaku biwaktil mubasyarah. Fa'ilam yaf'al al-wujub ta'allaku al-wujub bi akhiril wakti. Ini masalah wajib muasa. Kalau saya, itu adalah menurut madhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi untuk, untuk menurut madhabi Imam Syafi'i, masalah turuwul mani atau datangnya had itu jika dia belum sholat zuhur, terus sudah datang had maka dia wajib untuk mengkodok sholat zuhur tadi. Jika waktu antara masuknya sholat duhur, waktu duhur, dengan waktu datangnya head itu waktu yang cukup untuk dibuat melakukan sholat, maka dia sudah wajib untuk mengkodok sholat duhur tadi, kalau dia sudah suci dari headnya. Loh, apa perbedaan antara masalah yang pertama dengan masalah yang kedua? Dalam masalah yang pertama, jika dia suci, jika dia suci, 10 menit sebelum maghrib, dia wajib untuk mengkodok atau untuk melakukan sholat asar berikut dengan zuhurnya. Tapi untuk masalah yang sekarang kita bahas, turul manek, kalau dia e, suci dari headnya di waktu zuhur, kok tidak wajib untuk mengkodok sholat asar, tidak seperti zawalul manek. Jawabnya adalah, karena untuk turul manek, datangnya head ini, Eh, sholat asar belumlah wajib atas dia. Maka yang wajib dia kalau adalah sholat duhur saja. Berbeda dengan ketika head dia terputus 10 menit sebelum maghrib, maka dia wajib untuk mengkodok asar, begitu juga mengkodok sholat zuhur. Karena apa? Karena kot sabako alaiha sababu wujubi sholat zuhur. Sebab wajibnya sholat zuhur telah dia alami, yaitu tuhulul waktu Maka kalau dia uh, suci lima menit atau tiga menit sebelum maghrib, maka dia wajib dia untuk mengkodok sholat zuhur. Karena apa? Karena sebab wajibnya sholat zuhur telah dia lalui, yaitu duhul waktu sholat. Adapun untuk masalah yang kita bahas, kalau dia seandainya Eh, datang head pada waktu duhur, lo ustad kok sholat asar kok tidak wajib untuk dia kodok kalau dia suci nantinya? Karena uh, sababul wujub untuk sholat uh, sholat asar belum dia dapatkan. Sababul wujub li sholatil asri lam yan akid lah. Jadi sababul wujubnya dia melakukan sholat asar itu belum ada karena sebelum asar dia sudah terkena head terlebih terlebih dahulu. Ini adalah perbedaan antara dua dua masalah. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu masalah kalau misalnya ada orang yang dalam keadaan junub. Orang dalam keadaan junub sebelum dia mandi untuk menghilangkan junubnya, datanglah head misalnya. Maka nantinya kalau dia eh, sudah suci dari headnya cukup mandi sekali dengan niatan untuk menghilangkan hadasnya head. Karena apa? Karena hadas yang dia sandang yaitu hadasnya head itu lebih besar daripada hadasnya junub. Sehingga kalau seorang perempuan tadi itu mempunyai hadas junub dan mempunyai hadas head, maka cukup dia mandi sekali niatnya adalah untuk menghilangkan hadas head saja sudah sudah cukup. Begitu juga kalau seseorang itu mempunyai menyandang hadas kecil dengan hadas besar. Dia tidak punya wudhu dan dia juga junub. Maka kalau dia mandi untuk menghilangkan junubnya, kalau ketika mandi tersebut dia tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan wudhu, misalnya tidak kentut dan tidak memegang kemaluannya, maka mandi tadi itu sudah cukup sebagai ganti daripada wudhu. Karena al-hadasul asghar yang dari fi hadasil akbar menurut kaul mu'tamad dalam matanya Imam Syafi'i. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita uh, kaji dan terima kasih kepada para pendengar yang uh, mengajukan pertanyaan dalam kajian kita kali ini. nasallahu subhanahu wa ta'ala ayarzuqana al-ilma wal amal wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته